Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'du. Kita melanjutkan kajian fikih masih kitabun nikah. Sekarang bab an-nafaqah tentang nafaqah atau nafkah. hada definisi nafaqah itu adalah ma yuqaddamu min tu'amin wa syarabin wa maskanin wa kiswatin liman wajabat lahu apa yang diberikan berupa makanan, minuman, tempat e, tinggal dan pakaian bagi orang yang berhak mendapatkannya. Jadi ketika disebutkan e, wajib menafkahi maksudnya makanan, minuman, tempat tinggal dan e, pakaian. Ini hak apa empat kebutuhan asasi manusia. Makanya dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan tentang surga kan innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha kemudian sana apa la taju'a fiha wa la ta'ra tidak lapar dan tidak telanjang berarti ada makanan eh, tidak telanjang berarti ada pakaian kan la tazma'u fiha tidak kehausan dan juga tidak wala tadha tidak kepanasan ada tempat berlindung Gitu. Jadi kebutuhan asasi manusia itu empat. Makanya ketika uh, apa uh, hal ini yang disebut hak manusia ini ini yang apa wajib ditunaikan oleh orang yang uh, umpamanya menahan orang lain. Kan ketika dengan akad nikah itu kan menahan perempuan di di kita itu kan. Jadi kewajiban apa? Kita adalah menyediakan empat hal tersebut jadi apa yang di eh, apa yang diberikan berupa makanan, minuman, tempat tinggal dan pakaian bagi orang yang berhak untuk mendapatkan itu disebut nafkah. Kemudian mantajibu lahumun nafkah. Siapa orang yang wajib di nafkah itu? Pertama, az-zawjatu ala zawjiha sawa'un kanat indahu aw fil iddah. Istri wajib dinafkahi oleh suaminya baik eh, dalam masa pernikahan ataupun saat masa iddah. Jadi e, nafkah itu kewajiban e, suami bagi istrinya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis sahih, "Ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kasfi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ingatlah, hak mereka atas kalian itu adalah kalian berbuat baik kepada mereka padahal pada kiswah mereka, pakaian mereka dan to'am mereka, makanan mereka. Jadi wajib uh, suami memberikan nafkah kepada istrinya. <clears throat> Kemudian selanjutnya al mutallaqah talaqan ba'inan idza kanat hamilan e, wanita yang ditolak dengan talak bain baik bainuna <clears throat> apa e, e apa e, kubro ya seperti orang yang talak tiga itu apa bila hamilan idza kanat hamilan kalau hamil jadi kalau yang hamil baik dia Eh, kondisi apapun baik dia ditolak ataupun tidak tolak baik tolak roji maupun tolak bain tetap wajib dinafkahi karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihin hatta yadha'na hamlahun bila mereka itu uh, <clears throat> apa sedang hamil maka berikanlah nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan kandungannya. Jadi e, wanita yang sedang hamil baik e, tolak roji maupun tolak bain ya apa, e, apalagi roji tadi roji walaupun tidak hamil wajib kan ini yang tolak bain kalau dia sedang hamil wajib di dinafkahi kemudian selanjutnya al abawan al muksiron ala waladihima kedua orang tua yang susah wajib dinafkahi anaknya. Orang tua yang susah, miskin, anaknya apa? Cukup, maka wajib dinafkahi oleh anaknya. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Abu Hurairah mengatakan e, qala rajulun seorang pria berkata ya Rasulullah ayyun nasi ahaqqu minni bi husnis suhbah Wahai Rasulullah, siapa orangnya yang paling lebih berhak saya apa berbuat baik kepada mereka? Qala Rasul mengatakan ummuk, ibumu. Qala Rasul mengatakan orang itu mengatakan summa mantu siapa lagi? Qala Rasul mengatakan ummuk, ibumu. Qala orang itu mengatakan summa man terus siapa lagi? Qal Rasulullah mengatakan ummuk, ibumu. Qala orang itu mengatakan lagi, sumaman. kemudian siapa lagi? Qala abuk, bapamu. Jadi Rasulullah eh, apa menyebutkan ibu tiga kali. Terus baru bapak yang keempat kali. Berarti makanya kan e, ibu lebih apa? Lebih didahulukan daripada bapak. Hadis Al-Bukhari. Kemudian al-aulad as-sighar ala abihim. Anak-anak yang masih kecil wajib dinafkahi bapaknya. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala an, anha anna Hindan anna Hindan qalat ya Rasulullah inna Aba Sufyana rajulun shahihun, wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladayya illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam faqala khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf rawahul jamaah ila tirmidhi wa hindun istrinya Abu Sufyan hindun bintu Utbah datang kepada Rasulullah terus mengatakan wahai Rasulullah Abu Sufyan ini orang pelit dan dia tidak memberikan uh, kepada saya nafkah yang mencukupi saya dan anak saya kecuali apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan dia. Dalam hadis yang lain, fahal alayya bidzalika min junah, apakah saya berdosa? Maka Rasul mengatakan, khudi ambillah apa yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara baik. Dalam hadis yang lain, eh, khudi mimalihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Ambillah dari hartanya dengan cara ma'ruf apa yang cukup bagimu dan anakmu. Makanya ketika pas bayat uh, Rasul kan ketika putuh Mekah kan mengambil bayat kan. Kan di antara bayat wanita untuk tidak mencuri kan. Nah ketika pas uh, ada mencurinya Hindun bintu Utbah menarik tangannya. Karena ini kisah ini apa suka mengambil dari Abu Sufyan ini. Makanya bertanya kepada Rasulullah, apakah dosa enggak Saya ketika mengambil uh, dari apa uh, harta Abu Sufyan untuk apa kecukupan saya dan anak saya kata Rasul tidak apa-apa ambil secukupnya artinya di sini orang ketika mengambil harta dari orang yang memang orang itu wajib memberikan apa haknya kepada orang tersebut tidak tidak dosa Kemudian selanjutnya al-aqarib al-muhtajun ala qaribihim uh, al-musir. Uh, karib kerabat yang sangat membutuhkan wajib dinafkahi oleh kerabat yang berkecukupan. Al-musir yang kaya, yang cukup. Karena Rasulullah mengatakan, Ibda biman ta'ul ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka fa'adana ka rawahun nasai wa sahaha ibnu hibban wa daruqutni karena Rasul mengatakan e, mulailah dengan orang yang kamu e, menjadi tanggung jawabmu itu apa siapa dulu ibumu terus bapamu saudarimu saudaramu terus yang berikutnya dan berikutnya jadi perempuan lebih didahulukan e, dalam masalah nafkah ini Kemudian selanjutnya al-khadim ala sayyidihi. Al-khadim ala sayyidihi. E, pelayan, baik pelayan di sini orang yang memang diupah ya atau memang hamba sahaya wajib diberikan nafkah oleh tuannya. Karena Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, lil mamluk ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf. Bagi hamba sahaya, Eh, dia punya hak untuk makanannya dan pakaiannya dengan ma'ruf. Ma'ruf itu yang eh, ilaharnya, wajar. Makanya dalam hadis yang lain uh, Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, Iza ata ahadakum khadimuhu bitu'amihi, ta'amihi uh, fal ma'ahu falyunawidhu luqmatan aw luqmataini." kalau uh, pelayan kalian datang, hamba saya kalian datang ke rumah kalian bawa makanan, hasil masakannya, ajak makan bareng. Kalau tidak, kalau tidak bareng maka berikan lukmah alukmata ah, ini. Barang suap, satu suap atau dua suap. Berarti maksudnya eh, apa namanya hamba saya eh, juga berhak mendapatkan makanan yang yang apa yang dia masak buat tuannya itu. <clears throat> Kemudian yang selanjutnya al-bahaim ala malikiha. Hewan piaraan wajib diberikan apa eh, apa namanya? hewan bukan apa namanya, Pakan gitu kan. Ya, wajib diberikan Eh, pakan oleh tuannya. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis Muslim, "Dakhalat imra'atun an-nara fi hiratin habasatha hatta matat ju'an falahi at'amatha walahi arsalatha ta'kulu min khashashil ardi." Seorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing yang dia apa eh, tahan, dia kurung sampai mati kelaparan, dia tidak memberikan makan kepadanya dan tidak melepaskannya juga supaya bisa makan uh, makan dari apa serangga-serangga di tanah. Jadi kalau orang memelihara uh, eh, hewan harus diberikan apa uh, ya tadi bukan apa kan makanan gitu kan. Kemudian man kutu nafakatuhum orang yang gugur kewajiban nafkah bagi mereka. Siapa saja. Yang pertama, az-zawjatu idza nashazat aw lam tumakkin zawjaha min al-jima. Istri bila dia nusyuz, durhaka. Durhaka dengan kabur, ya kan? Pergi dari rumah kemudian berantem sama suami pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin suaminya. Itu namanya nusyuz. Nusus itu wanita ketika nusus dia tidak wajib diberikan nafkah selama dia nusus sampai pulang ke rumah suaminya. Atau e, dia tidak mau apa e, melayani suaminya dan urusan jima dia tidak mau. Maka tidak wajib dinafkahi sampai dia mau. Kemudian selanjutnya al-mutallaqatu talaqan raj'iyan idzan qaddat iddatuha. Wanita yang ditalak raj'i tapi sudah selesai masa iddahnya. idan sudah berarti sudah menjadi wanita lain. Kemudian al-mutallaqatu al-hamil idza wada'at hamlaha. Wanita yang dicerai yang sedang hamil bila sudah melahirkan. Karena dengan selesai melahirkannya, berarti masa idah juga sudah selesai. Wa amma idza ardu'at fatajibu laha ujratur rada'. Adapun kalau dia menyusui, ini sudah dicerai. Sudah dicerai. Kan kalau sedang hamil idahnya sampai melahirkan. Sudah melahirkan idahnya selesai berarti kan? Berarti nafkah juga selesai. Tapi ini anak kan anak siapa? Anak si laki-laki itu mantan suaminya. Berarti di sini dia akan menyusukan anak suaminya, anak mantan suaminya. Maka di sini si laki-laki itu wajib memberikan up, upah apa? menyusui. Allah mengatakan fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kalau mereka menyusukan buat kalian, menyusukan anak-anak kalian, buat kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Ya, upah ya sewajarnya. Kemudian selanjutnya al-abawan idza stagnaya waftaqara waladuhuma. E, kedua orang tua bila sudah apa makmur kayak sedangkan anaknya apa malah jatuh miskin. Tadi kan kalau orang tua miskin anaknya kecukupan wajib dinafkahi oleh anaknya. Kalau sekarang malah sudah gitu terbalik. Ayahnya usaha maju lagi kayak anaknya jatuh miskin berarti gugur nafkah Eh, atas si anak buat kedua orang tuanya. Kemudian al-aulad iza balagu anak-anak bila sudah balik. Al-aulad bila sudah e, balik dan tentunya kalau apa punya e, kecukupan. Kalau tidak cukup, tadi kan kalau miskin wajib juga kan itu. Dan juga ini berarti tidak mutlak gitu kan uh, maksudnya kalau mereka balik dan punya kecukupan buktinya ya uh, apa anak uh, eh, walaupun belum balik kalau belum apa tidak kecukupan atau miskin wajib dinafkahi oleh bapaknya begitu juga uh, sebaliknya ini kaitan dengan masalah nafkah kemarin uh, ada yang itu kaitan dengan yang kisah Subayah al Aslamiyah yang menikah yang apa yang ditinggal wafat oleh suami sedang hamil dia melahirkannya itu setelah 40 hari dari uh, apa uh, kematiannya terus melahirkan ya kita cukupkan kita tutup Subhanallah bihamdika